Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azdani wa azdakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan. Kita sekarang masih berada pada pembahasan mengenai apa? Keutamaan segenap para sahabat. Jadi enggak ada satu orang pun yang bisa menandingi amalan sahabat. Walaupun kita curahkan nah barakallahu fikum harta kita, kita infakkan harta kita sebanyak apapun, sebesar gunung Uhud emas pun, itu nggak bisa menandingi amalan para sahabat. Tidak satu raupannya, tidak pula setengahnya. Mafhum Abdullah? Eh, mafhum? Ayo barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum bahwasanya kesalahan kekeliruan yang terjadi pada para sahabat mungkin karena istihad atau yang semisalnya, jangan kita menyikapi dengan ekstrim berlebihan. Seperti orang-orang apa kemarin? An-nawasib kelompok an yang mereka ekstrim, berlebihan. Mereka tidak terima dengan kesalahan para sahabat. Paham ya? Sebabnya karena amrun siyasiyun, perkara politik kemarin, ya kan? Na'am barakallahu fikum. Tapi ahlus sunnati wal jamaah tetap mendoakan kepada mereka karena mereka ahlu jannah. Mahum? Eh, seperti itu. Ikhwan fi din azzani wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Waqad sabaqal kalamu an fadha'il sahabah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Wa qad sabaqa al-kalamu an fadha'il sahabat dan sungguh telah lewat pembahasan pembicaraan mengenai keutamaan-keutamaan para sahabat wa annahum yatafaddaluna fi ma bainahum bahwasanya segenap para sahabat mereka bertingkat-tingkat keutamaan mereka fahum yashtarikuna fi fadlis suhbah mereka sama-sama mendapatkan keutamaan sahabat wala syarikuhum fi hadzal fadl ahadun perhatikan baik-baik ini dan gak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka ikut serta mereka dalam keutamaan ini. Kita nggak bisa. Kita sudah jauh dari zaman para sahabat. Paham ya? Tapi para sahabat mereka mendapatkan kemuliaan sohbah ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu sudah kita lewati definisi sahabat. Paham ya? Sahabat sini bukan sahabat fulan, sahabat alam lain lagi. Sahabat kalau kita dengar sahabat Rasulullah SAW maksudnya adalah apa? Man laqiya an Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalat ar-riddah. Artinya apa? Man laqiya an Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalat ar-riddah wa in takhallalat ar-riddah. Artinya apa? Orang yang berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Itu ingat-ingat definisi sahabat ya. Orang yang berjumpa Rasulullah SAW beriman dengannya dan mati di atas keimanan walaupun teriringi dengan kemurtadan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Rasulullah masih hidup, dia beriman. Sahabat kan? Kemudian Rasulullah meninggal dunia, dia ternyata murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi, beriman lagi dan mati dari keimanan. Tetap sahabat enggak? Sahabat. Paham? Itu pendapat yang rajih wallahu alam. Naam. Yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimatullah alaih. Kita lihat berikutnya. Wala yalhaqu bihim dan enggak ada seorang pun yang bisa mengikuti mereka. Lakin hum fima bainahum yatafadhalun. Akan tapi mereka di antara mereka saling bertingkat-tingkat. Ba'duhum afdal min ba'd. Sebagian mereka lebih afdal daripada sebagian yang lainnya. Sudah kita lewati. Orang-orang Muhajirun afdal daripada orang-orang Ansar. Dari berapa sisi Abdullah? Orang-orang Muhajirun lebih afdal dari orang-orang Ansar dari berapa sisi? Dari dua sisi sebutkan. Apa? Orang-orang muhajirun afdal dan ansar dari dua sisi benar. Sisi pertama apa? Jangan panjang-panjang yang simpel aja. Karena hijrah bersama Rasulullah SAW. Kedua, karena menolong Rasulullah SAW itu aja. An-nusrah wal hijrah. Paham ya? An-nusrah wal hijrah. Nah, barakallah fikum seperti itu. Perhatikan dulu ya. Jadi kesimpulannya, sudah kita lewati semuanya. Semua para sahabat di surga, cuman mereka memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Yang paling tingkatan paling tinggi secara globalnya adalah al-muhajirun baru Al-Ansar. Kenapa dari sebabnya? Karena orang-orang Muhajirun jama'u bainan nusrati wal hijrati. Itu yang lihat ya. Karena mereka mengumpulkan antara nusrah pertolongan dan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, Itu tak ulang-ulang biar nanti tambah melekat ya. Wa idza dzakarna anna ba'dahum afdal min ba'd. Kalau kami menyebutkan sebagian para sahabat lebih abdal dari sebagian yang lainnya, falaisa ma'na hadza yang seperti ini maknanya bukan annana nantaqisul mafdul. Bukan berarti kita ini meremehkan yang tidak eh, yang apa yang keutamanya kurang, enggak. Ketika kita mengatakan sebagian sahabat lebih afdal dari sebagian yang lainnya, itu bukan berarti kita ngejek yang lainnya gitu. Semuanya punya keutamaan. Kita masih di bawahnya kalah. Paham ya? Karena kita ini orang-orang apa? Atba, atba, atba tabiin yang jauh sekali. Paham ya? Jadi ketika kita ngomong sebagian sahabat lebih afdal dari sebagian yang lainnya, bukan berarti kita meremehkan sahabat yang lain. Paham maksudnya ya? Memang per individu ada lebih utama gitu ya. Secara globalnya mereka semuanya masuk surga. Iya kan? Secara globalnya mereka penduduk surga. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. falaya juzu annan taqisa al-mafdul. Enggak diperbolehkan kita meremehkan enam segenap para sahabat yang keutamanya kurang, enggak boleh. Kurang dinisbahkan sahabat yang lainnya. Kalau kita tetap kurang kita. Paham itu ya maksudnya ya? Wa huwa sahabiyyun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia adalah salah satu sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa bayanu anna afdhalus sahabah humul khulafa rasyidun al-arba'ah. Abdurrahman, perhatikan baik-baik. Sudah kita lewati bahwasannya penjelasannya bahwasanya dari kalangan para sahabat yang paling abdal adalah empat pemimpin yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan empat tersebut. Sudah boleh lihat? Sudah dihafal ini. Semua sudah hafal, anak kecil pun hafal. Khulafa Rasyidun, empat pemimpin setelah Rasulullah meninggal dunia. Pertama, Abu Bakar Siddiq, kedua Utsman Utsman bin siapa itu? Ini khulafa rasyidun hafal ini ya. Eh? Yang kedua loh, urut harus urut enggak boleh dibolak-balik ini. Nah, barakallahu fikum berkali-kali kita ulang-ulang ini ya. Al khulafa ar-rasyidun itu ada empat urut. Biar antum nanti enak menghafalnya. Pertama Abu Bakar, kedua Umar bin siapa? Umar bin Khattab Abu Hasan, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Itu harus hafal itu. Mungkin luar kepala ya, karena khulafaur rasyidun ma'ruf. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin." Wajib atas kalian alaikum ingat-ingatnya alaikum ini maknanya ilzamu. Maknanya adalah ilzamu. Maksudnya wajib atas kalian berpegang teguh bisunnati dengan sunnahku wa sunnatil ar rasyidin al-mahdiyyin ba'di dan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mengikuti sunnahku. Maknanya gitu. Bukan sunnah per individu, ingat Nanti akan beliau jelaskan bukan sunnah per individu. Kalau sunnah per individu berseberangan dengan sunnah Rasulullah, kita harus mengikuti Rasulullah. Karena ini dipakai dalil orang-orang yang mereka bermudah-mudahan mengenai jenggot sudah sampai satu genggam, potong. Ikuti sunnah siapa? Sunnah Ibnu Umar katanya. Paham ya? Kemudian juga barakallahu fikum Adan dua kali ketika hari Jumat, Adan dua kali. Paham ya? Ikut sunnah siapa? Sunnah Utsman bin Affan. Nah, kita ngikutin Rasulullah. Manakala sunnah segenap para sahabat tadi per individu berseberangan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita ikuti sunnahnya Rasulullah. Itu caranya gitu. Kenapa? Dalilnya lebih kuat. Wa khairul huda huda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita enak, tenang amalkannya. Paham ya? Ini kan sunnah para sahabat. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin yang mereka mengikuti sunnahku kata Rasulullah. Maksudnya ya, seperti itu. Kita lihat, tamassaku biha dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah kalian sunnah tersebut dengan gigi geraham. Gigi geraham itu yang mana? Yang lancip, masya Allah. Berarti gigi gerahamnya banyak sekali. Gigi geraham yang mana? Yang mana lunak? Yang depan ini. Yang mana? Yang untuk ngunyah. Paham ya? Nah, gigi seri ada, gigi taring ada. Nah, gigi gerahan. Kenapa kok diperintahkan untuk gigit sunnah dengan gigi geraham? Antum? Kenapa? Kenapa kok Rasulullah mempermisalkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahan kalian? Kenapa kok enggak dengan gigi seri gitu? Eh? Ewa, karena gigi geraham kalau gigit paling kuat. Coba antum bandingkan. Antum gigit kain dengan gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Yang paling kuat insyaallah biidznillah gigi geraham. Paham ya? Nah, tapi kalau antum gigi seri antum gigit kain, ditarik gini, sempal giginya. Paham ya? Bisa jadi seperti itu. Karena lemah ini gigi seri depan ini. Ya kan Abu Baid Abu Baidah sah? Eh, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalau fikum gigi serinya itu gigit, itu kalau antum tarik ringan sekali. Gigi taring pun juga sama. Karena gigi taring fungsi untuk mencabik-cabik. Ya kan? Gigi taring itu mencabik-cabik ya. Ngunyahnya apa gigi? Geraham. Maksudnya sunnah itu sangat berat sekali. Dipermisalkan bagikan apa? Orang yang menggenggam apa? Bara api. Datang dalam hadis yang sahih rawi Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang orang berpegang teguh di atas agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Antum tahu bara api enggak antum? Apa itu bara api? Ya baranya api tahu, tapi mananya? Yang nyala-nyala itu apinya itu atau apanya bara api itu? Bara itu apanya? Debunya khair insyaallah. Nah, barakallahu fikum insyaallah mafhumnya Allah berarti ya. Antum mafhum berarti apanya? Apanya coba berarti itu? Ya biar tahu ini walaupun istilahnya antum paham bara api tahu, cuman yang mananya itu kan penting juga. Nanti khawatirnya bara api itu yang mana itu yang atas yang debunya bertebangan itu kan keliru. Yang mananya bara api itu? Yang mananya api itu bara? Eh? Apa? Arangnya. Arang yang menyala-nyala yang merah itu kalau terbakar yang merah itu kan nah itu api, Panasnya bukan main, antum genggam ini belum tentu kuat. Nah, ini dipermisalkan sunnah itu seperti itu. Orang kalau menggenggam bara api nggak kuat lepas. Maksudnya gigitan sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Berpegang teguh dengan as-sunnah. Nah, Karena sumber apa? keberuntungan, sumber keberhasilan, sumber keselamatan dunia dan akhirat berpegang teguh dengan as-sunnah. Qala al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih Naam, at-tamassuku bis najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Al-i'tisamu bis najatun. Dalam riwayat yang lainnya yang semakna juga, at-tamassuk bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah keselamatan. Orang mau selamat berpegang teguh dengan apa? As-sunnah. Berkata juga Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Sebutkan oleh Imam Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih, man Naam, man arada najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dinukilkan juga di dalam kitab Damul Kalam Ahli oleh Imam Al-Harawi rahimahullah. Antum dipermisalkan bagaikan perahu Nabi Nuh Naam, as-sunnah safinatun Nuhin, man raqibaha naza wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas sunnah tersebut, selamat dia. Dan barang siapa yang dia justru menyelisih, enggak mau naik di atas sunnah atau perahu tersebut, ghariqa. Apa ghariqa? Tenggelam, sesat wal billah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi kata beliau di sini. Falladhi sammahumul khulafa ar-rasyidin huwa Rasulullah sallallahu alaihi Yang menamakan empat khalifah tersebut, perhatikan baik-baik, dengan khulafa ar-rasyidin, yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka mendapatkan petunjuk dan juga arahan yang bisa mengarahkan, menunjukkan berjalan yang benar. Siapa yang berikan nama tersebut? Rasulullah sallallahu Wa amara bitamassuki bisunnatihim dan Rasulullah merintahkan agar berpegang teguh dengan sunnah mereka. Kenapa? li'annahum yasiruna 'ala sunnatihi yani penting sekali ini li'annahum yasiruna 'ala sunnatihi saw. dikarenakan mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah saw. syaratnya ini kita boleh mencontoh sunnahnya segenap para sahabat selama tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena itu kalau antum jumpai perselisihan sumbernya istihad dari segenap para sahabat misalkan lah kok Rasulullah enggak melakukan ikuti Rasulullah caranya gitu biar tenang dan tenteram. Paham ya? Tapi kalau kita kita ngikutin eh, barakallahu fikum istihad sahabat tadi yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah, keliru kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan yang lebih kuat, yaitu hujjah Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Rasulullah mengatakan, "Alaikum bis sunnati," ya enggak? Kemudian wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tenang ketika melihat oh perselisihan masalah jenggot satu genggam oleh cukur, kemudian perselisihan masalah adzan dua kali, perselisihan yang lainnya, kita kembali kepada Rasulullah bagaimana? Rasulullah melakukan tidak? Rasulullah memanjangkan jenggot atau mengurangi, mencukur, merapikan? Rasulullah memerintahkan manjangnya, sudah panjangkan. Rasulullah dan para sahabat yang lainnya adzan berapa kali? Satu kali, enggak dua kali. Ya, ikut Rasulullah. Selesai. Nah caranya gitu barakallahu fikum. Naam. Wa yuthbitunaha wa yansurunaha bima a'tahumullah minal ilmi was sultah wal wilayah. Kemudian Allah, mereka mereka siapa ini? Segenap para sahabat khulafa rasyidin, mereka mengokohkan sunnah tersebut dan menyebarkannya sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa ilmu dan kekuasaan serta wilayah. Na'am barakallahu fikum wa jazakumullah. Kita tutup dengan kalamnya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' mengenai orang-orang yang afdal dan orang yang utama orang yang bagaimana? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebagaimana nukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' mengenai keadaan orang yang paling afdal di muka bumi ini orangnya bagaimana? Eh? Abdul muslimin. Apa? Abdul muslimin. Antum? Antum? Antum? Sudah pernah dengar peralihan? kali Abdul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Paham ya? Seabdal-abdalnya kaum muslimin itu adalah orang yang dia apa? Orang yang dia menghidupkan sunnah, mengajarkan as-sunnah, mengembangkan as-sunnah yang sudah terpendam dan mati. Sudah mati sunnah tersebut dia hidupkan kembali, dia ajarkan di tengah masyarakat yang asing, yang kita dianggap asing, kita dianggap ajaran sesat menurut mereka. Nah, kita hidupkan sunnah tersebut. Kita ajarkan, kita kembangkan sesuai dengan apa? Al-Qur'an was sunnah juga. Melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Berikutnya apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah." Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kalian fa innakum aqalun nas. Sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan motivasi dorongan kepada kita semuanya ahli sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada paling sedikit dibanding ahli bid'ah wad dalal, dibanding orang bismiun dibanding kelompok-kelompok sesat yang lainnya, ahli sunnah, ahli hak atau taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah paling sedikit sudah. Paham ya? Paling sedikit oleh karena itu beliau tadi Al-Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum 'ala kitab was sunnah hatta nalqa innahu waliyudzalik wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin